Ingatlah kalian kepadaku, maka aku juga akan ingat pada kalian. Elingo eh, kue kabeh marang engsun. Engsun yo eling marang kue. Paham? Kalau kamu ingat aku, kata Allah, aku juga ingat kamu. Kalau kamu banyak mengingat aku, aku juga banyak mengingat kamu. Kalau kamu cuman sedikit ingat aku, kata Allah, aku juga cuman sedikit ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku, aku juga terus ingat kamu. Lah kamu sama sekali ndak ingat aku, aku yo gak ngurusi dapuramu. Oke. Okay. Tak kasih cerita fadilahnya zikir biar mantep. Tapi mohon maaf, ini kejadiannya agak jauh. Kejadiannya di Mesir. Gak roh Mesir. Gajah lo, Ngulon terus. Enak melewayu paling yo wolong tahun tekan kono. Gini ceritanya itu. Ada seorang laki-laki embo. Eh, Campur coro jowo nggak apa-apa nggih. Ana bocah lanang seneng karo bocah wedok. Ada cowok jatuh cinta sama cewek. Tapi ini memang col, ndak imbang. Si cewek ini cantik. Cantik kepo semlohai aduhai imut yahud bahai nol menol menol semua kebeleno kemontok kementek kementek. Molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong. Ha, sing lanang ya yes. Ya yes, koyo ngene-ngene iki lah. Wis pokoke janji urip ngono ae. Tapi namanya jatuh cinta, ndak iso ditahan, ndak iso diempet. Bener-bener jatuh cinta. Sayang, cintanya tak terbalas. Alias bertepuk sebelah kaki. Padahal cintanya sudah sekonyong-konyong. Kotor ya. Kirim salam ndak direken, SMS ndak dibales, nelpon ndak pernah diangkat. Nyuruh temennya untuk nyampein malah diejek Wah susah ini si cowok. Susah banget. Orang namanya cinta. Prinsipnya dia nggak bisa hidup kalau nggak nikah sama dia. Saking cintanya. Akhirnya, hmm, cari sing lanang ini kalah rupo menang dupo. Kalah donyo menang dongo. Cinta ditolak ulang-ulangannya sopo santri kok moro dukun kiai ngono bro santri kok moro dukun cinta ditolak kiai bertindak oh, dukun santri moro dukun ini santri kepet sowan kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam Napa lu Nggih, Yai. Kenapa, boleh. Ngapunten Yai kepareng matur. Ya ya kenapa Kula niku cinta kalih lare estri Yai. Pun cinta kula mboten saged dimpet Yai. Kula mboten saged urip lek mboten nikah kalih lare estri niku. Tapi cinta kula mboten dibales, cinta kula ditolak. Kula SMS mboten nate dibales, kula telepon ndak diangkat, kula kirimi salam malah dinyek Yai. Kula pokoknya mboten sakit urip lho mboten kalih lari niku. Padahal kula niate nggih saya ya, badhe kula nikah, mboten kula oret-oret, mboten kula onteng-onteng. Saya niat tanggung jawab yai. Saya niat lillahi taala. Pun kula nyuwun tulung ten yai, minta tolong bantuan ke yai. Bagaimana caranya supaya cewek ini mau dengan saya, mau menikah dengan saya? Saya janji akan bertanggung jawab, saya nikah. Mau oh, yai dijaluki tulung ya. Ya ya ya. Tapi syaratnya kudu manut. Soalnya ilmu ini iki syaratnya kudu manut. Nggih Yai, manut. Yakin? Nggih, Yai, yakin. Ikhlas yo, Nggih, Yai, ikhlas. Mantep yo, Nggih, Yai, mantep. Ya wis. Sapa jenenge bocah wedok sing mbok cintai iku? Sulastri, Yai. Umpamane. Sulastri, nggih, Yai. Ya wis, mlebu kamar. Iki tesbih sekelen. Aja metu-metu nek durung tak dodok lawang iki. Kowe kamar, Sebuten jenenge bocah wedok sing mbok cintai kuwi. Aja leren-leren, aja mandek-mandek lek durung tak dodok lawangmu. Dadi tasbih diumetno wer wer wer wer karo zikiran sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri. Wong pesene kiai ngono. Kongkon nyebut jenenge bocah wedok sing disenengi mau zikir nyebut jenenge bocah wedok sing dicintai ora oleh mandek-mandek sak durunge didodok lawange mantep yakin ceritane wong mantep wong yakin sulastri sulastri sulastri wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri subhanallah kuasane Gusti Allah kira-kira rong jam ana bocah wedok namu nang daleme kiai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mlebu-mlebu, Nduk. Nggih, Yai. Lungguh-lungguh. Nggih, Yai. Sapa kita? Kula Sulastri, Yai. Ana apa? Ana apa? Ngapunten Yai, kula badhe matur kula niki rumangsa so salah, rumangsa so kedusan. Ana apa, Nduk? Ana apa? Ngeten Yai, wonten lare jaler niku cinta sangat kalih kula. Lare niku niate nggih sae badhe nikahi kula. Tingale larene nggih tanggung jawab tapi kula tolak yai. SMS mboten nate kula bales, telepon mboten kula angkat, kirim salam mboten kula reken. Padahal niku larene nggih santri, pancen larene rupane ya ora bejaji. Tapi larene niku nggih mulang ten TPK, nggih tukang azan, nggih sregep jamaah. Kula rumangsa kedosan yae, kula nyek kula lok-lokke. Duka niki wau kok kados enten sing narik kula dikengken mriki. Pun kula pasrah ten yai, terus pundi supaya lare jaler niku mangke nek enang letne kula pokoke kula pun ikhlas, kula pun ridho, kula purun dipun nikah. Ngono, Nduk. Nggih, Yai. Iki sing nang jero isih wiridan. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri puper puper puper sulastri sulastri Taman ikhlas temen duk. Nggih Yai kula ikhlas kula nderek. Pasrah jenengan. Ya wis entenana. Akhirnya, bocah lanang sing nang jero wiridan kalih muter tasbih wau lawangan yang baik Yai. Dok dok dok. Ya Allah, saking khusyuke elek zikir. Digedhok lawange lho ndak kerungu. Ini saya zikir. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Dodok luwe banter meneh. Dor, dor, dor. Pangga gak krungu pancet gak krungu. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Ditobrak ambek kiai lawange. Dor. Jare kiai, ya pantes lek gak krungu. Wong khusuk banget. Kek zikire ki ambek gobek sulas tri sulas tri sulas tri sulas sulestri sulestri bar sulas tri sulas tri saking khusyuke terus ditepuk pundake ambek kiai blok cukup le kuwi ku sik wiridan sulas tri sulas tri sulas yai dia baru nyadar kalau ditepuk pundaknya sama kiai. Wes le, cukup zikirmu. Ayo saiki metu oh. Metu. Begitu melangkah pintu, betapa kagetnya ini cowok. Melongo. Hah? Karena di luar sudah ada siapa? Apa iki le bocah wedok sing mbok cintai sing cintamu ditolak? Nggih ya ini kisulastri. Sulastri. Ngeniki Sulastri Iki bocah wedok sing jare arep mbok nikah. Kowe arep tanggung jawab. Nggih ya niki Sulastri ae. Wis, iki bocah wis mara rene, bocah wis ngomong ikhlas, bersedia mbok nikah, bersedia dadi bojomu. Saiki piye? Masya Allah, ini cowok langsung menyosop dingkel, sojot, sujud nangarsane Gusti Allah matur ya Allah Gusti baru saya sebut nama makhlukmu yang saya tuju datang beneran nembe kula sebut ini makhluk jenengan sing kula maksud sing kula tuju teko saestu baru saya sebut nama Sulastri Sulastri datang bener apalagi kalau yang aku sebut asmamu ya Allah apa maneh sing tak sebut asmane Gusti Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. sing teko rame sulastri tok yo ayu Tingting, ting yo cita citata ta yo Saskia Gotik yo Dewi Persik yo Julia Peres wis teko kabeh apal kanca kabeh kuwi